Rekam. Rekam, rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa eh, Tema yang akan dibicarakan oleh Syekh pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan tidak sedikit dari ikhwan yang mempertanyakan bagaimana keadaan ikhwan-ikhwan kita yang semenjak dikeluarkan dari Denmark uh, eh, yang kita tahu bersama yang keluar mereka secara besar-besaran Masuki dari ikhwan meminta ke Syekh melalui saya untuk menceritakan tentang keadaan Syekh Yahya dan Syekh Fathullah setelah keluarnya ekwan dari Denmark akibat sudah rambutnya berkabut.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 خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تنبية لهذا الطلب وقبل أن أشرح في الإجابة مما يسره الله عز وجل أود أن أضع بين يدي السؤال ذكرى نبذة يسيرة في فضل طلب العلم اعلم يا أخي الكريم أن العلم الشرعي هو العلم المثني عليه الكتاب والسنة فما من آية من كتاب الله وما من حديث من سنة رسول الله الثناء والذكر الحسن والمدح للعلم والعلماء إنما المقصود من ذلك هو العلم الشرعي وعلماء الشرع وعلماء الدين وقد وردت الآيات الكثيرة في فضل العلم والعلماء ومن ذلك ما قاله ربنا تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عذاب العلماء كما قاله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا درجات وجاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا فقهه في الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Minta pengampunan kepadanya, pertolongan dan juga perlindungan dari keburukan jiwa-jiwa dan juga amal perbuatan kita. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tiada seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah petunjuk kepadanya. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan taufik hidayahnya, maka tiada seorang pun yang akan bisa menyesatkan orang tersebut. Saya mempersaksikan bahwa sesungguhnya tiada sesembahan yang hak untuk disembah selain daripada Allah. Dan saya juga mempersaksikan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah putusan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berislam. Dan juga berfirman, Ya ayuhan nasu taqum rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وهي segenap منشيا bertakwalah dengan darat yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Kemudian menciptakan dari jiwa tersebut pasangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menebar luas anak keturunan dari dua pas, dari sepasang suami istri tersebut banyak dari kalangan pria dan juga wanita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian senantiasa bermohon dan berusaha menjaga hubungan kekerabatan karenanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguasai amal perbuatan kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang tepat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa saja yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya maka niscaya dia telah meraih kemenangan dengan kemenangan yang besar. Adapun setelah itu, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru dalam agama dan setiap perkara baru itu adalah suatu kebidahan dan setiap kebidahan adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya adalah di dalam api neraka sebagai jawaban terhadap apa yang diinginkan oleh saudara-saudara kita yang mulia maka saya akan menyebutkan sedikit pendahuluan dalam memberikan jawaban tersebut tentang perkara yang berkaitan tentang ilmu. Dan kami akan menyebutkan nukdah yasirah suatu poin-poin ringkas yang berkaitan tentang keutamaan ilmu dan juga orang-orang yang memiliki ilmu. Kami akan menyebutkan tentang keutamaan ilmu, demikian juga tentang keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Ketahuilah saudaraku yang mulia bahwa ilmu yang dimaksud sini adalah ilmu kitab was sunnah. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga pembahasan ilmu yang dimaksud dan pembahasan agama Allah subhanahu wa ta'ala apabila disebutkan dalam Al-Quran Karim adapun dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka yang dimaksud itu adalah ilmu agama, ilmu syariat. Dan antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna ma yashallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan juga mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Dan dalam sahihain Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu tabaraka taala anhu Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, maka niscaya Allah akan pahamkan akan agama. Maksud dari pembahasan ini sangat banyak yaitu tentang ilmu dan juga keutamaan orang-orang yang memilikinya dan pembahasan ilmu dan juga keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu bukan di sini tempatnya. Akan tapi yang kami maksudkan adalah sekadar hanya sekedar isyarat tentang kemuliaan ilmu dan juga kemuliaan orang-orang yang memilikinya. Dan maksud kami menyebutkan hal itu adalah untuk kita ketahui bahwa orang-orang yang memiliki kemuliaan tersebut, kemuliaan ilmu, pasti akan mendapatkan ujian dan juga rintangan. Tidak seorang pun yang berusaha untuk menempuh jalan ini dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti akan mendapatkan ujian dan rintangan. Setiap orang yang menempuhnya, setiap orang yang mendakwahkan ilmunya pasti akan mendapatkan seseorang yang berdiri di hadapannya, berusaha menghalang-halangi manusia untuk mendapatkan hal tersebut dan itulah metode ya, dan itulah keadaan para nabi dan juga para rasul tidak seorang pun di antara mereka kecuali mereka mendapatkan para musuh musuh-musuh yang berusaha untuk menghalangi mereka dalam melaksanakan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala dan siapa saja yang menempuh jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan juga rasul berdakwah mengajak kepada tauhid mengajak kepada sunnah, memberikan peringatan daripada kesyirikan, dari kebidahan kecuali pasti akan mendapatkan rintangan, pasti akan mendapatkan gangguan. وما حصل لإخواننا في ذلك الحديث لما مما هو معلوم لديكم من تسلط أعداء الله من الروافض وممن يكونهم من أعداء الدين من الكفر والزندقة هذا أمر لا يستغرب في حقيقة الأمر لأنهم رأوا أن ذاك المكان يشكل خطرا على دينهم وعلى وعلى ما هم عليه من الكفر والزندقة فلذلك تجمعوا وتكالبوا على وهم يزعمون أو يرون أنهم إذا قد تخلصوا من ذاك المؤمن أنهم قد أطفأوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره أعداء الدين قاطبة فدين الله كامل ودين الله هو الذي ينصره الله هو الذي ينصر دينه وينصر أولياءه قال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد Adapun yang terjadi dan yang dirasakan dan dialami oleh saudara-saudara kita dari kalangan para penuntut ilmu dari permusuhan dan juga kezaliman, kejahatan Syiah ya Rafidah orang-orang Houthi sebagaimana kalian telah telah ketahui bersama ini adalah suatu perkara yang tidaklah aneh dari mereka ini suatu perkara yang memang tidaklah aneh dari mereka mereka mengetahui akan manfaat ataupun keutamaan ilmu dan hal tersebut sehingga mereka pun bersatu padu berkumpul dan menyusun tenaga mereka untuk menjatuhkan tempat itu dikarenakan mereka menyangka keberadaan tempat tersebut selagi tempat itu masih ada ini bisa bermudarat bagi keyakinan mereka bisa bermudarat terhadap diri mereka sehingga mereka pun bersatu padu dan berkumpul untuk berusaha menjatuhkan hal tersebut dan mereka menyangka dengan jatuhnya tempat itu itu Darul hadith bidam Maj mereka bisa tenang dengan keyakinan yang mereka miliki akan tetapi ini adalah agama Allah yuriduna yutfi'u nurallah wa yaballahu illa yutimma nurahu walau karihal musyrikun. Mereka hendak untuk memadamkan cahaya agama Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala enggan kecuali harus menyempurnakan cahaya tersebut. Walaupun orang-orang musyrik itu benci. Walaupun orang-orang kafir benci. Walaupun orang-orang jahat itu benci. Ini adalah agama agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang membela dan membawa agamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membela para nabi dan juga para rasul dan juga orang-orang yang beriman yang lainnya. Inna lanansur rusulana Walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti akan memberikan pertolongan kepada rasul-rasul kami Demikian juga pasti akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Dalam kehidupan dunia, demikian juga kami akan berikan pertolongan di hari para pemberi saksi itu berdiri yaitu di hari kiamat. وأراد الله عز وجل وقدر خروج إخواننا من دار الحديث بدمام بعد أن فطروا أربع البطولات وضربوا أربع المثانة يتناقل ذلك الأجيال تلو الأجيال في التاريخ وهذا من فضل الله عز وجل فجمع الله عز وجل لهم بين فضائل عده بين طلب العلم وبين انتهاج الروافض وبين الهجرة وهذا فضل من الله فيه من يشاء من عباده وهنا ما خرجوا إلا بعد أن أذاقوا الأعداء كما يقال الأمرين فما استطاع عليهم أولئك الأعداء بفضل الله سبحانه وتعالى بل صمدوا صمود الجبال ضد مختلف الأسلحة التي كانت تصمد عليهم من غير الروافض ولما أن كانت المؤامرة المؤامرة على الدين والمؤامرة عالمية رأى رئيس البلاد هناك أن يخرج إخواننا من دار الحديد بدماج لعجزهم عن حمايتهم فقرر الشيخ يحيى ومن معه ذلك بعد أن رأى رئيس البلاد ذلك أن يخرجوا حفاظا على والسلمان ومن تبقى من إخواننا الدعاة إلى الله عز وجل وهو بحمد الله عز وجل ثبت من أراد الله عز وجل له الشهادة نامها ومن بقي بقي على خير ونشر دعوة بفضل الله سبحانه وتعالى dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dan juga memberikan satu keputusan terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Setelah mereka berusaha untuk melawan dan mempertahankan agama mereka, melawan orang-orang Syiah Rafidhah Houthi, di mana mereka telah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan mereka dengan persenjataan yang lengkap. Bersama itu mereka juga tidak mampu untuk menjatuhkan mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka tidak mampu walaupun dengan berbagai macam bentuk persenjataan yang walaupun persenjataan dan juga kekuatan mereka bagaikan gunung. Kemudian terbun di antara mereka orang-orang yang mulia dan juga tersisa dari mereka orang-orang yang berada atas kebaikan. Maka setelah melihat keadaan dan kondisi seperti itu, yang dimana mereka tidak mampu dan mereka terus berusaha menjajah agama dan juga berusaha untuk menjaga menjajah orang-orang yang beriman secara terang terang-terangan maka Rais presiden pemerintahan Yaman pun mengambil satu keputusan yaitu untuk mengeluarkan para penuntut ilmu yang ada di Damaj saat itu demikian itu dikarenakan mereka mengetahui bahwa mereka tidak mampu untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya mereka sendiri. Mereka tidak mampu untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat mereka sendiri sehingga mereka pun mengambil keputusan untuk mengeluarkan para penuntut ilmu yang ada saat itu. Dan mereka, Alhamdulillah, jumlahnya banyak. Yang terbunuh Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan syahadah, mereka mendapatkannya. Dan siapa yang masih hidup, maka mereka hidup di atas kebaikan, belum menyebarkan dakwah dan juga yang sebisa dengan itu. Maka Syekh Yahya Habibullah Ta'ala setelah melihat adanya penawaran dari Presiden pemerintah nyaman saat itu dalam rangka untuk menjaga harta dan juga menjaga dan mempertahankan darah-darah orang-orang yang masih hidup saat itu maka beliau hafizahullah taala menerima tawaran tersebut ونبشر إخواننا نبشر إخواننا الأفاضل على أن الأحوال بالنسبة لإخواننا على أحسن ما يرام بفضل الله عز وجل على خلاف ما كان يرقبه الأعداء من تشتت ذاك المركز إذا خرجوا من دار حديث دمام وأنهم سيصبحون شجر نظر وأن الدعوة ستنتهي وهكذا من هذه التخرصات والتكهنات التي باءت بالفشل بفضل الله سبحانه وتعالى dan kami berikan kabar gembira kepada antum sekalian bahwa dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kita dari kalangan para penuntut ilmu di atas kebaikan semuanya di atas kemuliaan setelah mereka keluar dari Darul Hadis Bidan Maj yang sebelumnya mereka musuh-musuh dakwah musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala telah mengharapkan dengan harapan yang penuh bahwasanya apabila mereka telah keluar dari Damaj nanti mereka akan pecah kekuatan mereka semakin lemah dan juga dakwah akan berhenti dan putus. Akan tapi hal tersebut tidaklah berhasil. Hal tersebut adalah suatu perkara yang menunjukkan akan kegagalan dan ketidakbenaran apa yang mereka ramalkan dan juga inginkan. وعند أن خرج الشيخ يحيى حفظه الله تعالى كانت النية الذهاب إلى بلده في منطقة حجور وقد أعد هناك عدد من الخيم في بعض الأراضي ولكن حصلت الوشاية من قبل بعض المغرضين لشيخ القبيلة هناك وخوفوه بأنه سيحصل تصادم مع الروافض وما شابه ذلك وهو لا يريد المشاكل وعلى آله وسلم لكن ما استطيع أن أستقبل الدعوة خشية من مشاكل ولعل الله أراد أمرا والأمور بيد الله سبحانه وتعالى فرأى الشيخ أن يذهب إلى إلى صنعاء Maka begitu beliau Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala meninggalkan lokasi maka di sana banyak sambutan ajakan-ajakan untuk beliau dan diantara ajakan yang pertama yang hampir saja diterima oleh beliau hafizahullah adalah ajakan untuk kembali ke kampung halaman beliau yaitu di Hajjah Hajur maka setelah adanya perkara tersebut sebagian dari musuh-musuh dakwah menyebarkan berita-berita yang memperburuk ataupun menjelek-jelekkan keadaan dakwah salafiyah sehingga mereka pun mendatangi kepala suku yang ada di tempat itu dan mengatakan apabila engkau menerima Syekh Yahya dan juga orang-orang yang bersamanya maka tentu akan terjadi pertentangan dan juga perseteruan antara orang-orang Rafidah Hawath saat itu. Sedangkan ketua suku tersebut, kepala suku tersebut tidak menginginkan hal itu. Tidak menginginkan hal tersebut sehingga dia pun mengatakan kalau memang Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah hendak kembali ke kampung halamannya maka kami menerimanya. Akan tapi saya tidak bisa bertanggung jawab akan dakwah yang akan dibawa oleh beliau. Maka Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah Allah menginginkan suatu perkara yang lain dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang lain maka pasti akan terjadi. Maka Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah mengambil keputusan untuk melangkah ke Sana'a, ibu kota Yaman. مع أن الشيخ ومن معه لم يرضه بالخروج إلا بشروط إلا بشروط من ضمن هذه الشروط أن يتم التعويض لإخواننا الذين حصل عليهم الضرر من قبل الروافض سواء في أنفسهم أو في دونهم ونحو ذلك والتزمت آه، اللجنة والدولة بذلك هناك بهذه التعويضات وهكذا أيضا يعني ما شابه ذلك من الأضرار وأراد الله عز وجل أن تكون الوجهة إلى صنعاء إلى مسجد السنة آه، مسجد القائم عليه الشيخ محمد بن مانع حفظه الله تعالى ورعاه Bersamaan itu Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah dan juga ikhwan kita yang lainnya mereka tidaklah setuju untuk dikeluarkan dan meninggalkan Damaj kecuali setelah mereka mendapatkan suatu perjanjian perjanjian berupa ganti rugi dari para penguasa disebabkan kerusakan-kerusakan kerugian-kerugian yang terkait dengan pribadi mereka ataupun perkara, perkara yang lain agar hendaknya para penguasa memberikan ganti rugi yang senilai dengan kerugian-kerugian yang mereka rasakan, yang mereka alami. Dan demikian juga mereka mengharuskan memberikan kelaziman-kelaziman bagi para penguasa dan juga lembaga pemerintahan saat itu untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian-kerugian yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah memalingkan perjalanannya menuju Sana'a ke arah Masjid As-Sunnah yang dipimpin atau diurusi oleh Syekh Muhammad bin Mani' hafizahullah. وقد مكث في هذا المسجد بضعة أسابيع وعقدت له بعض المحاضرات في محافظة صنعاء أول محاضرة كانت في هذا المسجد الذي هو مسجد السنة في منطقة سعوان في صنعاء وقد احتشد وحضر الحضور الغفير الجمع الغفير جدا حتى أن المسجد امتلأ الطالب الأول والثاني وهكذا الصف وهكذا الشوارع وهكذا امتلأت الأماكن والمحلات بالحضور والاستماع لهذا العلم المجاهد الذي نصر الله عز وجل به السنة والذي رفع هو ومن معه في طلبة العلم رفعوا رؤوس أهل السنة والإسلام في شتى بقاع الأرض dan beliau hafizahullah di Masjid As-Sunnah yang ada di Sawan saat itu di kota Sonha sempat tinggal beberapa pekan sempat tinggal beberapa pekan dan telah tercatat terekam muhadarah-muhadarah yang beliau sebutkan yang beliau sampaikan di sana dan muhadarah yang pertama yang dilakukan oleh beliau di Sawan Masjid Sunnah itu dihadiri oleh banyak sekali orang-orang yang hadir sehingga masjid pun penuh baik tingkat satunya, tingkat duanya, bahkan di atas atapnya juga penuh. Demikian juga di jalan-jalan, demikian juga pertokoan, semuanya penuh. Hal tersebut mereka menghadir datang untuk menghadir dan juga mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh alim ini, tokoh yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan memuliakan sunnah dan juga dakwah salafiyah pada setiap penjuru dunia. وقد جاء له الزائرون من شتى الأماكن يفيدون عليه يمتلئ المسجد وهكذا أيضا خارج المسجد بالزائرين والمسلمين على الشيخ ومن معه وكل هذا مما يؤكد بفضل الله عز وجل قبولها الناس لهذه الدعوة وأن الله عز وجل بارك فيها وفي جهود القائمين عليها dan sungguh para pengunjung telah berdatangan ke tempat tersebut dari segala penjuru. Para pengunjung datang ke tempat tersebut dari segala penjuru sehingga masjid pun penuh. Bahkan di luar masjid juga penuh. Semuanya datang dalam rangka untuk memberikan salam, ucapan selamat kepada Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah dan siapa saja yang bersama beliau dan siapa saja yang bersama beliau sehingga para pengunjung-pengunjung pun banyak dan marah sehingga tidak mencukupi masjid sehingga masjid pun tidak mencukupi jumlah mereka dan hal ini diantara perkara yang menjelaskan dan menekankan bahwa dakwah salafiyah diterima oleh masyarakat dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang berberkah dan juga diterima ثم راى الشيخ ان ينتقل الى مسجد الفتح القائم عليه اخونا الفاضل الشيخ محمد القيس حفظه الله تعالى فانتقل الى ذاك المكان وبدا التوسع في المسجد من بعض النواحي وقد اشترى بعض الاراضي لعمل سكن للطلاب وقد حصل ذلك وبدا توافق إلى هذا المكان ثم بدأت الدروس العلمية على طريقة دار الحديث دمام دروس الشيخ فتحت وتوافد الطلاب وهكذا أيضا دروس إخواننا إخواننا الأفاضل مشايخ الشيخ أبي عمرو الخجوري وغيره من مشايخ الدار يقومون بالتدريس والتعليم و والمسجد يستقبل الحساب من الطلاب لأن العوالم من الصعب جدا استقبالهم في الأمن هذه الراهنة لغلاء الإيجارات هناك أنه فرق بين المدن وبين القرى بالنسبة للبيوت والشيخ حفظه الله تعالى أيضا قام برعاية إخواننا الغرباء واستأجر لهم بيوتا ويدفع شهريا قدر خمسة ملايين يمني إيجارات لهذه لإخواننا الذين أيضا تضرروا من الغرباء وهكذا أيضا يتكفل رعاه الله لعلاج آه، الجرحى والمرضى والذين قد بفضل الله عز وجل شفوا شفى شفى الله كثير منهم ولم يبقى الا قدر عشرين حاله نسال الله عز وجل ان يعجل بشفائهم Kemudian setelah itu Asyafi'ah bin Ali Al-Hajuri Hafizahullah Mengambil keputusan untuk berpindah Ke salah satu masjid sunnah yang disebut dengan Masjidil Fath. Maka di sanalah beliau mulai pelajarannya sehingga masjid pun mulai penuh. Kemudian masjid pun mulai diperlebar, diperluas dari berbagai sudut. Dan juga beliau memberi sebagian sebongkah tanah untuk membangun tempat-tempat tinggal para santri. Yang dimana Para santri datang berdatangan dari segala penjuru untuk menuntut ilmu kepada beliau, hafizahullah, sehingga pelajaran pun mulai dengan pelajaran-pelajaran yang biasa diajarkan oleh Syekh Yahya hafizahullah sewaktu masih di Damaj dengan tariqah Damaj demikian juga para masyayikh yang lainnya ya, yang mulia semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka mereka juga melakukan tadris memberikan pelajaran-pelajaran kepada para santri seperti Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah dan juga yang lainnya. Di mana Syekh Yahya hafizahullah taala juga selain melakukan hal itu, beliau hanya menerima santri-santri yang masih single. Santri-santri yang masih single itu mujahan. dikarenakan adapun santri-santri yang datang dengan membawa keluarganya, beliau tidak bisa menampung semuanya. Dikarenakan sebagaimana kita ketahui bersama tentang mahalnya harga sewa rumah, tempat tinggal dan kediaman. Beda hanya dengan di kota, beda hanya dengan desa dan juga kota sebagaimana kita ketahui bersama. Dan Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala juga selain membangun sakan tempat tinggal untuk santri yang masih bujang beliau juga hafizahullah membeli ataupun menyewakan untuk sebagian para santri-santri yang datang dengan keluarganya beberapa rumah yang dimana beliau pada setiap bulannya harus membawa, membayar sewa sekitar 5 juta real Yaman yang di Indonesia kan kurang lebih 20, 250 juta rupiah setiap bulannya dan juga beliau masih menanggung biaya pengobatan sebagian dari orang-orang yang terluka dari hasil peperangan yang dimana sebagian mereka atau kebanyakan mereka telah sembuh dan yang tersisa kurang lebih sekitar 20-an semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat kesembuhan mereka والحمد لله الخير ما زال مستمرا العلم والتعليم والنية إن شاء الله تعالى أن يبنى مركز للشيخ ولكن إلى الآن ما قد حدد موضعه لبعض الأمور ولبعض الأشياء التي dan alhamdulillah urusan-urusan tersebut berjalan dengan lancar dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan juga di sana ada perencanaan untuk membangunkan pondok pesantren untuk Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah akan tapi saat ini belum bisa dipastikan baik lokasinya dan juga waktunya dikarenakan adanya beberapa perkara-perkara yang berkaitan tentang keadaan yang dimana perkara tersebut butuh untuk sedikit berhati-hati sedikit berhati-hati وكل هذا مما غاب أعداء هذه الدعوة المباركة غاب أعداء هذه الدعوة المباركة Disebabkan hal-hal inilah para musuh dakwah salafiyah ini merasa sesak dada mereka. Mereka merasa sesak dikarenakan dakwah salafiyah yang berberkah ini berjalan dengan lancar. Dakwah yang awal mulanya didirikan ataupun dimulai oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala bidarul bin bidamaj kemudian dilanjutkan oleh murid beliau pengganti beliau Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah sehingga beliau pun telah berasukan menjalankan dakwah tersebut di atas ilmu dan juga di atas ta'lim, memberikan pelajaran. Sehingga musuh-musuh dakwah yang memusuhi ba'da dakwah salafiyah ini pun merasa sesat dan mereka pun berusaha untuk semampu sekuat tenaga mereka untuk menjatuhkan dakwah yang berberkah ini. أيضا لا ننسى أن ننبه إلى أن إخواننا من المشايخ طلبة العلم الكبار انتشروا في شتى المحافظات اليمنية وأنشأوا وأنشأ كثير منهم المراكز العلمية بفضل الله سبحانه وتعالى إنشاء مراكز في بلادهم وانتشرت الدعوة أكثر وأكثر ثم رأوا القضاء على دار الحديث الدماج ورأوا أنه قد تسنى لهم ذلك ولكن المساكين ما علموا أن آلاف المراكز التابعة لهذا المركز قد أنشئت وأقيمت انتشرت السنة وما زال العلم والتعليم قائم بفضل الله سبحانه وتعالى Dan di antara perkara yang tidak patut untuk dilupakan setelah keluarnya mereka dari Damaj, maka tersebarlah para masyayikh, para ulama-ulama besar dari tempat tersebut kepada seluruh penjuru provinsi yang ada negeri Yaman dan masing-masing membuat pondok-pondok pesantren sendiri-sendiri. Demikian juga dari kalangan para pendatang, yaitu dari negeri luar Yaman, juga pulang ke tempat-tempat masing-masing dan mereka pun membangun masing-masing tempat-tempat pesantren untuk mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. dimana sebelumnya musuh dakwah itu mengharapkan bahwa dengan keluarnya ahli sunnati wal jamaah dari Damaj maka dakwah ini akan berhenti ataupun tidak. Maka sebaliknya dakwah semakin tersebar dan semakin tersebar meluas. Mereka menginginkan suatu perkara sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan perkara yang lain Dan <clears throat> Mereka menginginkan suatu perkara dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan perkara yang lain. Wallahu ghalibun ala amrih dan Allah Subhanahu wa taala tentu lebih mampu dalam melaksanakan apa yang diinginkannya. وهكذا أيضا ننبه إلى الرحلة التي قام بها الشيخ يحيى حفظه الله تعالى إلى أرض الحرمين لأهل العمرة وكيف حصل الاستقبال الكبير من قبل الدولة هناك للشيخ يحيى لما تعلم من مكانته العلمية ومحبة الناس له فاستقبلوه استقبالا طيبا واستضافوه في أكبر الفنادق في طيلة بقائه في تلك الديار وكان بقاءه لأداء العمرة ثم لأخذ بعض العلاجات العلاجية وفي أثناء هذه في أثناء هذا الوقت حب كثير من العلماء علماء تلك البلاد في في مكة أو في الرياض أو في المدينة أو في غيرها أن يلتقوا بهذا العلم بهذا العالم الجليل الذي سمعوا عنه الكثير والكثير سمعوا الخير من العلم والتعليم وسمعوا مواجهة سمعوا مواجهته للأعداء أعداء الدين والتوحيد من الروابط وهكذا قوته العلمية التي ظهرت في مؤلفاته وفي أشرطته ومحاضراته فالتقى به أجلة من علماء السنة منهم العلامة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي ديار السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وهكذا العلامة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وهكذا أيضا الشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد العزيز الراجعي وهكذا أيضا غيرهم من العلماء الأجلاء الذين زارعوا الشيخ وزاروه وحضروا الكلام الطيب التآلف كل هذا مما زاد الأعداء غيظا ولؤما وحسدا Dan di antara perkara yang penting untuk kita berikan tambih, peringatan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah telah keluar dari Damaj yaitu begitu beliau melakukan suatu perjalanan ke negeri kerajaan pemerintah Arab Saudi dalam rangka untuk melaksanakan ibadah umrah demikian juga dalam rangka untuk melaksanakan sedikit bentuk pengobatan perobat pengobatan yang dari luka ataupun penyakit yang beliau alami maka di masa beliau hafizahullah taala melaksanakan perjalanan tersebut beliau pun disambut dengan meriah oleh orang-orang penting, petinggi-petinggi negara Arab Saudi. Dan juga beliau disambut oleh masyarakat secara luas dikarenakan mereka mengetahui akan kapasitas ilmu yang ada pada diri beliau dan mereka juga telah mengetahui dan mendengar tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada diri beliau berupa ta'lim, berupa ilmu, berupa dakwah dan juga yang semisal dengan itu maka beliau pun disambut dengan meriah dan beliau pun mendapatkan jaminan dari pemerintahan Arab Saudi sehingga beliau pun dijamu dengan jamuan yang luar biasa selama beliau tinggal di sana beliau tinggal di hotel terbesar yang ada di pemerintahan Arab Saudi saat itu hotel terbesar yang ada di pemerintahan Arab Saudi saat itu kemudian juga beliau dikarenakan kapasitas ilmu dan kemuliaan beliau yang diketahui oleh masyarakat kebanyakan dari kalangan para ulama yang besar senang dan pengen untuk berjumpa dengan beliau hafizahullah taala dikarenakan keilmuan beliau yang dimana keilmuan tersebut bisa dilihat bisa diketahui dari tulisan-tulisan beliau bisa juga dilihat dari ceramah-ceramah beliau dan juga dikarenakan beliau adalah termasuk orang yang berusaha untuk melawan musuh-musuh agama musuh-musuh agama seperti Rafidah maka para ulama besar pun berusaha senang untuk menjumpai beliau hafizahullah taala di antara mereka adalah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh mufti pemerintahan kerajaan Arab Saudi demikian juga Syekh Saleh Al-Fauzan demikian juga Abdul Rahman Al-Warraq demikian juga Ar-Rajihi dan selain dari mereka dari kalangan para ulama ulama kibar yang besar yang ada di pemerintahan Arab Saudi sehingga mereka pun duduk bermajelis bersama beliau dan terjadi pemuliaan-pemuliaan bentuk-bentuk ikram dari mereka terhadap beliau Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah. وهكذا ايضا لا ننسى زياره الشيخ الشيخ العباد وحصل فيها الكلام الطيب ما شاء الله تبارك الله وغيرهم وكثير من كبار العلماء في تلكم الديار ناهي عن الزيارات التي كانت تطلع على الشيخ والزحام شديد الزحام الشديد حتى أن الناس يتجارون لرؤية الشيخ ويتسابقون لرؤية الشيخ ويزدحمون فما يقوم بهذا الازدحام إلا إذا تدخل العسكر هناك dan di antara perkara yang tidak yang jangan sampai kita lupakan kunjungan Syekh Al-Allamah Muhsin Al-Abbad Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala pada kunjungannya terhadap Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri Hafizahullah terjadi pembicaraan yang luar biasa yang menyenangkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hal tersebut. Demikian juga ulama-ulama yang lainnya yang mereka senang untuk berjumpa dengan beliau hafizahullah taala ini dari kalangan para ulama adapun dari kalangan orang-orang masyarakat biasa maka sungguh luar biasa sungguh luar biasa seluruhnya masyarakat datang berbondong-bondong sehingga terjadi istiham macet dan juga yang semisal dengan itu yang dimana kemacetan tersebut tidak bisa dihentikan ada yang pengen semuanya masing-masing pengen untuk melihat tokoh ini seorang alim ulama seorang tokoh yang terkenal tersebut sehingga keramaian tersebut, kemacetan tersebut tidak bisa terbuka kecuali setelah datangnya para prajurit-prajurit pemerintahan. Alhamdulillah حصل الخير العظيم كما قلت هذا وذاك مما غاب أعداء الدين ولا يستغرب من الجمرة الزنادقة أن يقتابوا من هذا الخير لكن العجب ممن يعني يكون من أهل الإسلام وممن يزعم أنه ينتسب إلى السنة وتراه العادي هذه الدعوة المباركة الدعوة التي آتت ثمارها في شتى أنحاء العالم هذه المراكز التي الآن في في دولة في أندونيسيا من شتى المراكز لإخواننا الفضلاء آه، جزاهم الله خيرا ما هي ثمره من ثمار تلك الدعوة المباركة الذين استفادوا من دار الحديث دمات وأنشأوا هذه المراكز النافعة الطيبة وهكذا أيضا في غيرها من شتى البقاع المعمورة فكل هذا وذاك فاض هؤلاء حسدا والحسد هذا مرض خطير الحسد هو الذي حمل أحد ابن آدم على قتل أخيه الحسد هو الذي حمل إبليس على عدم السجود لآدم عند أن أمره الله بذلك الحسد هو الذي حمل اليهود على عدم تصديق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع العلم أنهم يعلمون بسبب ذلك فالحسد هذا مرض خطير مرض فتاك والعياذ بالله نعم. dan berdasarkan hal ini dan juga yang sebelumnya yang kita telah sebutkan Inilah antara hal-hal yang membuat jengkel, membuat sesat mereka musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diragukan pasti ada yang menjengkeli akan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya di antara perkara yang mengherankan di sana ada orang-orang yang mengaku berdakwah, memikul dakwah salafiyah, menisbatkan dirinya kepada sunnah, mereka membenci dan juga menjengkeli akan hal tersebut. Membenci dan juga menjengkeli akan hal tersebut, akan tapi hal tersebut tidaklah berpengaruh sama sekali. Bahkan dakwah ini semakin tersebar luas dan pada setiap penjuru alam, setiap penjuru bumi, bahkan markas-markas pondok pesantren yang ada di penjuru Indonesia ini tidaklah lain kecuali dari hasil buah dari pondok pesantren yang ada sebelumnya di negeri Yaman tidaklah lain melainkan hasil buah dari pondok pesantren yang sebelumnya ada di Yaman dan seluruh hal ini adalah diantara perkara yang membuat jengkel dan benci musuh-musuh dakwah as-salafiyah yang berberkah ini dan permusuhan tersebut dari mereka orang-orang yang mengaku ahli sunnah dari mereka orang-orang yang mengaku membawa dakwah ini tidak lain muncul kecuali dari kedengkian, kebencian, hasad mereka dan hasad adalah merupakan suatu penyakit yang berbahaya hasad adalah merupakan perkara penyakit yang mematikan dan disebabkan hasadlah. seseorang dari putra Adam membunuh saudaranya dan juga disebabkan hasadlah. Iblis tidak mau sujud terhadap Adam dan sujud, dan juga disebabkan hasadlah orang-orang Yahudi tidak mau menerima kebenaran agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mereka ketahui akan kebenarannya. Maka perkara hasad ini adalah satu perkara yang sangat berbahaya. فخرجت من تلكم الأفواه الحاسدة تلكم الكلمات المنتنة الخبيثة ضد هذه الدعوة المباركة وضد من يقوم عليها في بلادنا اليمنية وهو العلامة الشيخ يحيى الحجوري رحمه الله تعالى فخرجت عبارات سيئا من هذه العبارات أنهم يقولون أن الشيخ يحيى هو الذي أطاح لدماج فكانت دماج ساقطة ثم جاء الرافضة وكمل يا سبحان الله هل العلم الذي حصل وهو علاج في وقت في وقت الذمات ذات العلم والدروس وهكذا أيضا توافر طلبة العلم من كل أصقاع المعمورة ينهلون العلم ويعلمون الناس الخير هل هذا يدل على سقوط هذه الدار وعلى أن الشيخ قام ب يعني ماذا بتدميرها ونحو ذلك انظروا إلى هذا الإثم وهذا الافتراء والعياذ بالله الذي لا يصدر إلا من في قلبه مرض على الدعوة السلفية وهكذا أيضا مما يكذبون به وينشرونه أن الشيخ يحيى يسب الصحابة بل قال يسب النبي انظروا إلى هذا الكذب والافتراء يا سبحان الله الذي يسب النبي كافر كيف عالم يسب النبي في عقل الذي يكفر الصحابه ويطعن فيهم يعتبر كافر والعياذ بالله لانهم في الدين هم في الدين كيف يقول الرافضة أليس من عقيدة تكفير الصحابة بل أليس من عقيدة الروافض الطعن في عبد النبي عليه الصلاة والسلام أنه في حقيقة الأمر طعن فيه عليه الصلاة والسلام بلى كان من في عائشة ويرمون بالإثم من الذي مسح المصاحف وهدم المساجد وفجر أليس الروافض قل لي بربك من الذي واجههم أليس هم أهل السنة في دمام فكيف يعقل ماذا بارك الله فيك أن يأتي العالم وعالم الدار والقائم على الدعوة هناك ويقول هو يسب الرسول ويسب الصحابة يا سبحان الله بعض الكلام عرضه يكفي في رده عرضه يكفي في رده Maka diantara buah dari kebencian hasad mereka ini muncullah buah-buah mulut mereka berupa kedustaan terhadap dakwah salafiyah dan juga berita-berita bohong terhadap orang-orang yang mengemban memikul dakwah salafiyah ini dan diantaranya itu diantara ucapan yang tersebar berupa kedustaan yang mereka sebarluaskan adalah mereka menyatakan bahwa Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah dialah penyebab jatuhnya dan hancurnya markas Darul Hadis Bidamaj Hafiz Bidamaj saat itu. Kemudian nanti begitu telah melemah dan jatuh barulah orang Rafidah yang menyempurnakan kehancuran Damaj tersebut. Ya subhanallah. Apakah adanya ilmu yaitu saat masa-masa itu demikian juga adanya tadris, pelajaran yang berlangsung. Demikian juga berdatangannya para santri-santri dari penjuru muka bumi. Ini dikatakan suatu kemunduran bahwa zaman saat itu telah jatuh dan juga melemah. Katakan dengan menyebut Rabbu. Apakah yang dikatakan dengan kehancuran? Kemudian kata mereka Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala Dia yang membuat lemah dan menghancurkan dakwah Yang ada di Damaj saat itu Demikian juga di antara perkara-perkara dan kedustaan yang muncul disebabkan kedengkian hasad mereka ini apa yang mereka sebar luaskan tentang berkaitan dengan Syekh Yahya hafizahullah taala bahwa Syekh Yahya hafizahullah mencela Nabi bahwa Syekh Yahya hafizahullah mencela para sahabat mencela Nabi ini adalah suatu bentuk kekufuran apakah ada akal seorang alim mencela Nabi Mencela para sahabat adalah salah satu bentuk kekufuran. Apakah masuk akal untuk seorang yang memiliki ilmu mencela para sahabat? Nah, dan ini suatu perkara yang mereka sebarluaskan. Mereka sebarluaskan bahwa Syekh Yahya hafizahullah taala mencela Nabi, mencela para sahabat dan cukup sebagai bukti bahwa orang-orang Syiah Rafiqah mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan mencela Nabi, mereka berkeyakinan mencela para sahabat. Mereka mencela kehormatan harga diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan selingkuh. Maksudnya adalah untuk mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakan saya dengan menyebut Rob. Katakan kepada saya dengan menyebut nama Rob. Siapakah yang melawan mereka? Dan siapakah yang menghancurkan dan membelah atap-atap rumah mereka? Siapakah yang menghancurkan dan juga merobohkan rumah-rumah mereka? Siapakah yang melawan mereka? Orang-orang Syiah Rafidhah? Tentu ahli sunnah wal jamaah yang ada dalam saat itu. Tentu ahli sunnah wal jamaah yang ada di Damaj saat itu yang mereka mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin mereka mau menghalawan Syiah rafil dalam keadaan keyakinan mereka sama? Barakallahu fikum cukup untuk mendatangkan kalimat tuduhan tersebut itu sudah cukup untuk dibantah. Itu tidak perlu kita datangkan dalil dari bukti-bukti yang lain bahwa ucapan itu benar atau salah. Cukup ucapan tadi begitu mereka sebutkan bahwa Syekh Hafizahullah mencela Nabi ataupun mencela sahabat sudah cukup bukti bahwa ini adalah ucapan yang tidak masuk akal. Satu ucapan yang tidak benar. إذا هو بناء على ذلك يعتبر رفضيا لأن الذي يسب الرسول أو أرض الرسول والذي يسب الصحابة هم الروافض إذا لماذا قاتلوهم لماذا الروافض قاتلوا أهل السنة وهم سواء فهذا القول ما خرج إلا عن مرض حسد والعياذ بالله الحاسد ما يدري ما يصنع كما قال القائل كالنار يأوى عن المرض الذي فيه وهذا وهؤلاء والعياذ بالله يعني بدل أن يقفوا مع إخوانهم ويؤازروهم ويناصرونهم قاموا بالحجاب والعياذ بالله وشن الحرب عليهم ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله من من حزب ابن مرعي عبد الرحمن العدلي ومن معهم هؤلاء الذين يقومون ضد الدعوة السلفية في بلادنا وقد تأثر بهم من تأثر من في بعض البلدان من هذه الأباطيل والكذبات نعم بارك الله فيكم فينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه والحمد لله نبشر إخواننا الدعوة طيبة ماشية على خير والأمور يسيرها رب العالمين سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنه والحمد لله Artinya itu tuduhan tersebut yang menyatakan bahwa Syekh Yahya mencela Nabi, mencela para sahabat, artinya beliau adalah seorang Syiah Rafidah. Mengapa dikarenakan keyakinan orang Syiah, orang Rafidah adalah mencela Nabi, mencela para sahabat. Kalau begitu mengapa orang-orang Syiah Rafidah melawannya? Mengapa orang-orang Syiah Rafidhah memusuhinya sedangkan keadaan dalam keadaan akidah mereka sama? Demikian. Ini tidaklah muncul kecuali dari orang yang dengki, orang yang hasad. Dan orang yang hasad dia tidak tahu apa yang mau dilakukan. Dia tidak tahu mau melakukan, mau berbuat apa. Sehingga sebagaimana dikatakan, "An-naru ya'kulu ba'daha ba'dha idza lam yajid ma ta'kul." Api itu akan saling hantam menghantam apabila api tidak mendapatkan apa yang bisa dibakar. Maka demikian juga orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad, dia tidak tahu, tidak punya senjata untuk menjatuhkan lawannya, sehingga mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang ucapan-ucapan yang tidak masuk akal, ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya dan ucapan-ucapan yang menghantam dirinya sendiri. Ucapan-ucapan yang menghantam dirinya sendiri. Nah, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang pada hakikatnya itu adalah ucapan yang menghantam dirinya sendiri. Dan mereka bukannya malah membantu kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah dalam menghadapi dan melawan syiah rafidah malah mereka pun berdiri dalam satu saf atau mereka pun bersatu untuk memusuhi mereka orang-orang yang sedang sibuk menghalau perlawanan syiah rafidah saat itu dan mereka pun di antara mereka melakukan satu bentuk tahazzub berkelompok-kelompok bersama Abdurrahman Al-Mar'i dan juga yang lainnya Demikian juga mungkin saja di negeri ini, di Indonesia ada orang-orang yang terpengaruh dengan fitnah yang mereka lakukan. Akan tetapi kami berikan kabar gembira bahwa dakwah di atas kebaikan dan dakwah berjalan di atas kebaikan dan hal-hal tersebut sama sekali tidaklah memudaratkan dakwah sama sekali. Dakwah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kebaikan itu adalah suatu kebaikan dan agar Allah Allah merizkikan kita untuk bisa menjalankannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kita kejelekan itu adalah sebagai kejelekan agar kita bisa menjauhinya sampai di sini insyaallah